السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي رفع السماوات والغير عمد الذي خلق الإنسان في كبد والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله الجهاد أما بعد الرحيم نعمره ننكسه في الخلق لا يعقلون فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله وقد قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه العمر هو رأس مالك وعليه تجارتك لآخرتك فكل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة له فإذا فات فلا عود له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Mari kita bersama-sama kembali memperbaharui niat dan i'tikaf kita di dalam ini masjid sebagai orang yang beriman selalu menghargai dengan serana tempat ibadah nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala Inilah salah satu keistimewaan tahun baru Islam. Berkumpul, mengintrospeksi, muhasabah di serana tempat ibadah, ceramah agama, kegiatan-kegiatan keagamaan. Itulah yang dilaksanakan oleh umat Islam dalam menyambut tahun baru Berbeda dengan tahun baru orang tidak Islam, non muslim. Mereka horak-horak di jalan, mejing di tengah jalan, long merak di tengah jalan, jalan-jalan dari rakyat rendah sampai pejabat tinggi menunggu-nunggu jam 12 pergantian tahun sambil membakar kembang api itulah mereka laksanakan menyambut tahun baru mereka Januari berbeda dengan umat Islam tahun baru menyambut bulan Muharram Tapi sayangnya, maaf saya belum ada ceramah meminta maaf. Saya ke sini Pak berdasarkan undangan. Bukan saya mau ceramah di sini, tapi saya dipinta. Kalau tersinggung lain kali tidak usah lagi diundang. Tapi sayangnya umat Islam kehilangan arah dan pedoman. Umat Islam tidak berpikir ini tahun baru siapa. Mereka tidak memilih dan memilah baik dan tidaknya. Bahkan ini dipraktikkan oleh orang-orang besar seperti pejabat-pejabat kita. Rupanya hadis Rasulullah sudah sampai. Jauh-jauh masanya Rasulullah sudah menggambarkan nasib umat beliau di akhir zaman. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'atumu qulna al yahudu wan nasara qala faman menurut Imam Bukhari hadisnya sahih akan terjadi nanti umatku di akhir zaman berturut-turutan ikut-ikutan Misalnya satu orang aja di gang itu di komplek itu rambutnya bacat merah, seluruhnya cat merah. Kalau namanya adik remaja, salawarnya gaul, bajunya gaul, seluruhnya pakai salawar gaul, baju gaul. Ini turut, baturut turut Sibran Zira'an Sibran bi bishibrin Sejengkal demi sejengkal Melebar lagi Sahasta demi sahasta Turuti terus Sehingga andai kata kata Rasul Orang yang diturutinya itu membawa ke lubang biawak Maksudnya orang yang diturutinya itu menyeret Memperbuat keluar daripada rel agama Islam dia pun ikut sahabat kebingungan bertanya pada Rasulullah Ya Rasulullah yang diikutinya itu Yahudi wan Nasara yang dituruti umat sampian di akhir zaman itu apakah Yahudi atau Nasrani atau orang kafir Rasulullah menjawab, "Qala faman siapang lagi nang diturutinya lain pada orang kafir." Ini lihatlah saudara-saudaraku, sadarlah. Kita sudah seperti bola dipermainkan oleh kedua kesebelasan. Kita seperti mana buih yang dihempas oleh gelombang. Ironis nasib umat Islam. musibah beruntun tap, seperti mana yang dikatakan oleh Bapak sambutan panitia tadi musibah kita negara Indonesia beruntun Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat Aidinas, nas Pemerintah kita tanggap kalau menghadapi limbah-limbah industri tapi kenapa pemerintah tidak tanggap menghadapi limbah-limbah kemaksiatan? Padahal limbah kemaksiatan dengan limbah industri jauh membahayakan limbah kemaksiatan ketimbang limbah industri. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama introspeksi muhasabah. Di mana kesalahan negara kita Republik Indonesia? Berapa jumlah umat Islam yang memperlakukan dosa? Pergaulan-pergaulan bebas dari mahasiswa aliyah, sanawiyah, isim'ah, SMP, berapa pergaulan bebas sekolah yang tidak pakai dinding antara laki-laki dengan perempuan. Itu menurut ilmu agama adalah haram. Tapi Bapak Moy tidak ada komentar. Baik Moy pusat ataupun Moy provinsi, Moy daerah tidak berani mengeluarkan pitua bahwa sekolahan seperti itu haram hukumnya sungguh terlalu belum lagi ajaran-ajaran sesat Berapa jumlah ajaran yang menyimpang dari rel agama Islam Tapi mereka mengatakan Islam yang sebenarnya ia ini Sejumlah 266 ajaran sesat di Indonesia. Yang secara keseluruhan ajaran itu sudah diputuskan sesat dan dilarang untuk mengajarkan. Tapi dengan secara sembunyi-sembunyi mereka aktivitas mereka jalan terus. Umat Islam tidak tahu lagi latar belakang pendidikan gurunya. Rame-rame asal datang dari orang Jakarta. Rame-rame asal dia orang besar. Tidak tahu latar pendidikannya, dari mana dia belajar, siapa gurunya dan di mana dia lulusannya. Umat Islam tidak lagi memilih dan memilah. Menurut hemat saya, musibah yang sangat besar melebihi daripada musibah lumpur. Musibah banjir, angin topan. Yang belakangan ini adalah umat Islam dirampok kaidah. Akidah mereka dirampok, dirampas dengan waktu yang sebentar dia mampu memurtadkan umat Islam 50 ribu orang. Al-Qiyadah Al-Islamiyah dibawa oleh Ahmad Musaddiq alias Abdus Salam. Itu musibah besar. Tapi kita yang namanya musibah angin puting beleung. Angin aja namanya tiga angin puting beliung, angin tornado, angin, angin. Coba latar belakangnya siapa itu Ahmad Musadik. Dia adalah pelatih bulu, bulu tangkis. Dia pelatih bulu tangkis. Mengaku jadi nabi tidak mengetahui lagi latar belakangnya jangan umat Islam terpengaruh dengan besarnya sorban dan jangan terpengaruh dengan juburnya jubah jangan terpengaruh dengan panjangnya janggut semua bisa diatur ketahui dulu latar belakangnya pendidikannya yang sangat mengerikan berita itu. Dari 50 ribu umat Islam yang murtad. Maaf. Nah ini baru minta maaf. Karena keras. Tapi ulun kira banyak juga nangka tujuh nang kerasnya. Khususnya ibu-ibu. dari 50 ribu umat Islam yang dimurtadkannya 60 persen dari kalangan mahasiswa ini diberita mahasiswa orang bodoh atau orang pintar mahasiswa orang bodoh atau orang pintar pintar ilmu umum tapi bodoh ilmu agama puas puas orang desa orang desa bodoh ilmu agama nah oleh karena itu anak kita tanamkan dulu ilmu tauhid awaluddin ma'rifatullah wabda bi fardil aini thumma amal bihi thumma alkitab bi sunnatin mutarattila pikih ajarkan sekadarnya tasawuf ajarkan sekadarnya baru mengajar baru mengejar SDM-nya SDM-nya dikejar ilmu agama tidak murtad sebentar jadi murtad kerajaan Tuhan. Jadi Jibril, Lia Idan. Bagaimana latar pendidikannya? Dia adalah penjual roti. Alangkah mudahnya dikalabui umat Islam. Alangkah rapuhnya iman adik-adik mahasiswa. Apa tidak musibah besar ini bapak-bapak? Nah, dalam mukaddimah ini tanamkan iman anak-anak kita. Jangan sekolah sama dengan ijazah. Ijazah sama dengan lapangan kerja. Iman tanamkan. Agama masukkan di jiwanya Semua itu sudah digambarkan Rasulullah. Apa hadis Rasulullah? Satafriqu ummati ba'di thalathan wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidatan faqila wa matilkal wahidatu ya Rasulullah qala allati ana 'alayha wa ashabi Oleh karena itu inilah keistimewaan umat Islam dalam menghadapi tahun baru. Hari malam yang kelima. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, malam Senin. Tidak terasa. Genangan sidin sako. Jolka ada aja masih habis sudah bulan dulu keada habis sudah Muharram sudah lima hari seribu empat ratus dua puluh delapan sebagai kenangan kita selama-lamanya. Tidak bisa diulangi. Sudah lima malam masuk seribu empat ratus dua puluh sembilan Tidak terasa perputaran waktu. Apa yang kita ambil dalam menghadapi tahun baru ini? Sekurang-kurangnya ada lima pelajaran ada lima pelajaran yang kita ambil dalam menghadapi 1429 Hijriah agar lebih terarah pembicaraan kita. Lima inilah yang akan kami bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Kalau ada waktu kita selesaikan. Yang pertama, merenung tentang umur satu tahun diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setahun umur diberi oleh Allah. Ingat. Umur pemberian Allah bukan pemberian yang gratis tanpa resiko. Tetapi umur ini pemberian Allah dipinta pertanggungjawaban di negeri akhirat. Semakin tua kita hidup di dunia, semakin banyak tanggung jawab kita di akhirat. Saya ulangi. Semakin tua kita hidup di dunia ini, semakin banyak resiko dan tanggung jawab kita di akhirat. La tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in an umrihi fi ma'afna sebelum bergeser kaki hamba menuju padang mahsyar barusan bangkit dari kubur hendak berjalan menuju padang mahsyar empat diajukan an umrihi fi maafna umur kemana menggunakan jangan tuha-tuha kaladi makin tuha makin gatal Maafna dan gatal-gatal umur tidak bisa diulang. Waktu tidak bisa diulang. Yang ada di layar televisi cuma siaran ulang. Waktu maaf, tidak bisa diulang. Malam ini malam Senin. Menangis anak malam Senin tidak mungkin lagi malam Senin ini kembali. Malam Senin yang akan datang. Iya, malam Senin. Tapi ulangan malam Senin ini kah? Tidak, itu malam Senin yang baru lagi. mudah Mudahan kita panjang umur, sehat badan dalam mengerjakan taat dan ibadah. Amin. Mahal harganya hidup. Mahal harganya hidup jaka bahasa kami Banjar kayak ini hidup ini sekali aja ya. kadang dua kali sekali aja hidupnya bila nang sekali ini salah jajak berbahaya bila yang sekali ini berhasil kita akan meraih kebahagiaan tapi apabila yang sekali ini gagal kita akan menyesal penyesalan yang tidak akan berbuntut lagi berapa sudah umur kita dialog pada diri kita berapa sudah umur kita mengembalikan tidak mungkin lagi Bagaimana langkah kita? Isi masjid. Duduk dan etikap di masjid kerjakan sembahyang berjamaah dengan tetangga dan orang lain jangan menari-nari di atas bangkai penderitaan orang lain baik-baik lawan orang beribadah lawan Allah insya Allah selamat tidak terasa satu tahun nari satu tahun nari memang habis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yataqarrabuz zaman antakuna sanatu kasyahri syahru kal jum'ati wal jum'atu kal yaumi wal yaumu kasaati wasaatu kadarmati binar akan terjadi nanti pengerasaan umatku setahun cuma rasa-rasa sebulan Setahun cuma rasa sebulan. Kerja itu kerja ini, sibuk itu sibuk ini, urus itu urus ini setahun. Sebulan umatku pengrasaan di akhir zaman cuma rasa seminggu. Kan sering kita mendengar keluhan teman-teman kita. Tanggal berapa sudah? Tanggal 18 astagfirullah napa astagfirullah rekening PDAM listrik belum bayar astagfirullah artinya tidak terasa memang di akhir zaman berkat umur tuh Barkat umur dikurangi. Kaidahnya begini. Umur kita ini, Pak, kalau kita gunakan ibadah, babarkat. Kalau kita gunakan maksiat, tidak babarkat. Ujar kami banjar, hamus ulun ulangi lagi kalau kita bawa beribadah waktu ini berbarakat contoh ini duduk di masjid Al-Kamar dari awal sampai akhir selesai ceramah di sekitar dua jam permulaan datang sampai terakhir dua jam duduk di masjid pengerasaan dua jam itu asas setengah rianan Ujur aja lah. Capek. Uyuh. Lapah. Panat. Kalisur-kalisur duduk. Sila bedungkung. Batis nang di atas ke bawah akan. Nang di bawah ke atas akan. Ya Tahayat awal tahayat akhir salam lagi dua jam lama pengerasan itu babarakat jadi kalau dibawa ibadah babarakat umur tapi coba misalnya begini dua jam waktunya hari hujah hujan duduk di babangku kayak ini Pak lihat dua jam pengerasaan asa sebentar padahal sama waktunya dua jam yang satu pengerasaan lama yang satu pengerasaan sebentar artinya waktu kalau dibawa beribadah babarkat kalau tidak dibawa babar, beribadah apalagi maksiat kada karuan waktu itu hamus tidak babarkat terserah tanya diri kita ada orang mentai ke sini ada kau urah mentai ngaku aja ngapa sih ada kau urah mentai ya. jangan bertunjukkan ada aja jawab jangan ulun katujuh urah mentai itu bahasanya sirin bernasihat lawan anak sirin ujau urah mentai dangarakan kita nih di sidin tuh hai jangan tertawa dahulu belum ini nasihat sidin diambil jangan tertawa ini mulai dan itu mulai lucu deh kita nih tuh hai sidin lahir sendirian nyam mau muntah itu orang berbagi rak sidin guringan kita niki sinin tuai lahir sendirian masuk kubur sendirian orang cuma sekadar memandang kita juga nang menyandang masuk kada masuk kada sekali lagi nah kalau kopian kada hepal kita ni tuai sini lahir sendirian masuk kubur sendirian orang cuma sekadar memandang kita jual nang menyandak, masuk masuk kemana dalam salawar coba kalau diamatin kalau dipikirkan betul-betul cukup nasihat kita ini lahir sendirian masuk kubur lagi sendirian Orang cuma sekedar memandang, kita jua yang memandang. Apa kita mau bahagia atau kita mau menderita? Orang lain tidak usah tanya, kita sendiri. Hidup di dunia kata Kahril Gibran tidak ada beda laksana orang berjalan. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata berhenti mundur akan kecebur berhenti diinjak orang lain terpaksa jalan terus tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas boleh tanya kah boleh bertanya kah boleh batakon kah lambat banner menjawab bilang terlalu nang tuha dulu ditakonin batakon aja kada umpat makan kada boleh ke kan ceramah berdiri terserah kowe itu daripada menghormati pian aja Ji, pian hakon ka ulun takone ulun takon nih hakon pian betakon lawan pian hakon enggak nah ada salah ulun lagi kan sini susah dia jangan paji tenang aja tenang umur pian berapa sih 70 Allah Alhamdulillah 70 ulun baji cuma baru 50 tahun berapa kinda ya habis bani pian ada ke badang sanak badang sanak adalah ada nang panuanya pian gak? nah iya nang ulun takunakan gak ini pak dari dang sanak pian nang ada itu Adik pian adalah sudah nama meninggal belum jujur aja ada diingatakan dulu diingatakan dulu adalah nah kan ada makanya ulun sudah pada akan tanang aja tanang tanang ini ada tertentu maksud ulun ada Sidin sudah berumur 70 tahun. Dan ada punya saudara. Saya tanya, saudara bapak yang lebih muda dari Sampian ada nggak yang meninggal? Jawabannya ada. Maaf Pak ya. Allah masih sayang lawan dia. Allah masih memberi kesempatan umur lawan dia. Yang semestinya kenapa? Kan begitu. Semestinya Pian dulu meninggal, baru adik Pian. Kenapa? Kenapa maka adik Pian meninggal, Sampian tidak meninggal? Berarti Allah masih memberi kesempatan untuk Pian hidup di dunia. Maka oleh karena itu sayangilah sisa umur. Nah ini hebatnya orang Islam menghadapi tahun barunya. Ulun ulangi lagi, sekali aja hidupnya. Satu kali diberikan kesempatan tidak terulang kali yang kedua. Sayangi adik-adik remaja. Umur kita di dunia ini sayangi. Memang kaidahnya begini. Kita tidak boleh berani dengan mati dan tidak boleh takut dengan mati. Tidak boleh berani dengan mati dan tidak boleh takut dengan mati, tapi siap untuk mati. Banyak adik-adik remaja yang tidak sadar menggunakan umur, bahkan dia sia-siakan umur. Rele, motor cross, itu orang yang tidak sayang dengan umur. Tinju, itu tidak sayang. Mereka memperkirakan bahwa bisa, kalau mati dia akan kembali lagi, menyesal dia kembali lagi, mau hidup lagi. Padahal kesempatan hanya satu kali. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dengan kita. Bapikir apa nasihat orang hamun tay nangga Ya pulang orang hamun Nasihat orang hamun Kita nitu haji sin makhluk nambah akal kita ini makhluk nambah akal akal diakalani pikir dipikirkan nasi yang dimakan jangan diulah jadi tahi berpikir berpikir itu hai ini berpikir bujuk tuh bujuk aja pina tertawa lucu pandesin kita prinsip begini pak biar ketawa di majelis taklim tapi ingat nanti pulang menangis daripada menangis di hadapan kamera menangis di tengah orang banyak tobat masal tapi tetap korupsi jalan terus oke okay? oke okay, okean sayangi dan hidup nih jangan lingah. Banyak yang melingahkan kita dengan negeri akhirat. Maka itu Imam Ghazali mengatakan idza al ibadata kafalaka arba'atu ada. Apabila engkau tampillah hendak melaksanakan ibadah, empat musuh akan menyerbu kepada kamu. Supaya kamu lingah. Dua musuh bisa dilihat, dua musuh tak bisa dilihat. Inilah yang mengelabui kamu hidup. Dua musuh yang tidak bisa dilihat. Bayangkan Bapakku, bayangkan saudaraku, bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya kita menghadapi musuh yang musuh itu melihat, kita tidak melihat dengan musuh. Dua, iblis dengan hawa nafsu. Iblis dengan hawa nafsu. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا يا أيها الذي ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء